Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita bahas adalah pembahasan mengenai apakah ucapan sahabat itu hujjah ataukah bukan berserta perselisihan di antara para ulama namun yang rajih bahwasanya ucapan sahabat itu adalah hujjah selama tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an serta dari As-Sunnah. Naam. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah wa fil qadimi hujjatun lima warad wa fi nam fi haqqihim wa dha'afuhu falyurad. Ini mengenai ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki dua kaul, kaul kodim sama kaul jadid. Paham ya? So, kita lihat kemarin ya, memiliki dua pendapat, pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Pendapat yang lama ketika beliau masih di Irak. Nah, barakallahu fikum pendapat yang baru ketika sudah beliau di Mesir. Kan itu kemarin sudah kita lewati ya. Naam. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah alladhi warada fi haqqihim ma yudkaru anin nabi saw. annahu qal yang telah datang mengenai hak mereka atau mengenai keberadaan mereka yaitu para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in sebagaimana disebutkan dari Rasulullah saw. alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah mengatakan inna ashabi kan nujumi bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum hadis ini masyhur cuman Naam hadisnya dhaif. Hadisnya ini masyhur, masyhur sudah tersebar terkenal gitu. Cuman naam hadisnya apa? Dhaif. Artinya sesungguhnya para sahabatku kata Rasulullah seperti bintang. Jadi para sahabat itu bagaikan bintang-bintang, laksana bintang-bintang. Nah, dengan siapapun di antara mereka kalian meneladani, mengambil teladan, itu misalnya kalian dapat petunjuk. Ini hadisnya apa? lemah, dhaif walaupun masyhur. Jadi antum dapat faedah tidak setiap hadis yang masyhur itu sahih. Terkadang hadisnya terkenal di mana-mana orang tahu gitu loh. Nam hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Masyhur itu hadisnya. Tapi apakah sahih? Tidak. Jadi hadis yang masyhur itu ada yang sahih, ada yang palsu, ada yang la asalalahu, tidak ada sumber, tidak ada asal usulnya. Paham ya? Utlubul ilma walau bisin. Masyhur enggak itu? masyhur. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina masyhur, tapi enggak sahih, palsu. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Bahkan ada dari, kalangan para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang palsu. Eh, Al-Mawdu'ah karangan siapa? Nah, itu juga bisa ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mempunyai as-silsilah dha'ifah wal mawdu'at juga punya. Kemudian juga nah barakallahu fikum Ibnu Jauzi juga punya. Nah, mengenai kitab Al-Mawdhu'ah yaitu kitab-kitab mengenai hadis-hadis yang palsu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, wa hadzal haditsu la yasih, tapi hadis ini enggak sahih. Kalau tidak sahih berarti la yuhtaju bihi. Tidak bisa jadikan apa? hujjah, faedah. Faedah perhatikan baik-baik. Idza fa'ala as-sahabiyyu fi'lan washtahara bainas sahabah wa lam yunkar fa huwa qawiyyun yaqwa bi al inkar. Apabila ada seorang sahabat melakukan sebuah perbuatan, kemudian perbuatan tersebut sudah masyhur, terkenal di antara para sahabat yang lainnya, kemudian tidak ada pengingkaran sama sekali, tidak diingkari perbuatan tersebut, maka itu qawiyun, kuat sekali. Yang bisa menguatkan, paham ya? Bi ada mengingkar karena tidak ada yang mengingkari. maksudnya ya? Jadi ada seorang sahabat berbuat suatu perbuatan, enggak ada yang mengingkari sama sekali dan sudah masyhur di kalangan sahabat, maka kuat itu. Nah, barakallahu fikum. Cuman kita lewati tadi ya, kita sudah kita lihat semuanya bahwasannya yang benar untuk masalah ucapan sahabat hujjah ataukah bukan, dalil ataukah bukan, kita masih bisa Na'am barakallahu fikum berikan kesimpulan kembali kepada apakah mencocoki Al-Qur'an was sunnah ataukah tidak ucapan tersebut. Kalau mencocoki Al-Qur'an sunnah maka dia adalah hujjah atau dalil beserta syarat-syarat yang sudah kemarin kita sebutkan. Pertama, tidak menyelisih dalil ya kan intinya itu tidak menyelisih dalil Al-Qur'an was sunnah, kemudian tidak berseberangan dengan para sahabat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian eh, barakallahu fikum sahabat yang melakukan tersebut termasuk sahabat yang mu'tabar yang dianggap ilmunya, punya ilmu yang tinggi, ilmu yang mapan. Seperti itu karena tidak semua sahabat itu ilmunya semuanya tinggi itu enggak ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang macam-macam. Bukan berarti merendahkan mereka, itu maksudnya ditinjau dari segi ilmunya. Apa maksudnya ya? Jadi kalau antum mendengar sahabat itu tidak semua ilmunya sama semua itu tidak. Paham ya? Nah, oleh karena itu Aisyah ummul mukminin itu saja apa? Dibandingkan dengan Khadijah bintu Khuwailid. hanya ya? Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah. Aisyah ummul mukminin juga istri Rasulullah, tapi mana lebih afdal? Para ulama telah menyebutkan yang lebih afdal dari sisi ilmunya adalah Aisyah ummul mukminin. Adapun dari sisi perjuangannya, pembelaannya terhadap Rasulullah di awal-awal Islam, di awal-awal turun wahyu siapa yang Abdul Khadijah pintu Khuwailid. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat yang terakhir, faidatul ukhra, faedah yang lain. Al-Majma' al-Fiqhi fil 'Asr al-Hadir. Nah, kumpulan-kumpulan masalah fikih di zaman yang akan datang, antum sekarang mungkin jumpa ya kitab tebal sekali kitabnya, kumpulan permasalahan masalah fikih dibahas itu. Paham ya? Jadi kitabnya berjilid-jilid itu masalah fikih dibahas mulai detail sekali mulai dari masalah toharoh sampai terakhir paham ya sampai sholat, zakat, puasa, haji itu ya nah itu yang ada di situ au hayatu kibar ulama atau na barakallahu fikum fatwa-fatwa yang sumbernya di kibar ulama huna lau ajma'u ala syai'in mereka semuanya sepakat kalau seandainya mereka sepakat di atas suatu perkara la yu'addu ijma'uhum hujjah ijma'nya mereka kesepakatan mereka tidak dianggap apa hujjah kesepakatannya kibarul ulama kesepakatannya Na'am barakallahu fikum yang telah terkumpulkan di dalam kitab-kitab fikih yang sudah dibukukan itu di zaman yang akan datang. Na'am, maksudnya zaman-zaman sekarang ini juga ada sudah ada kitabnya ya. Itu tidak dianggap ijma'nya hujah. Kenapa? Karena mereka nukilkan nukilkan apa? ijma'. Bukan mereka sering ijma' kan? Mereka cuma nukilkan. Jadi di kitab mereka ada ajma'al ulama. Nukilkan atau ijma' mereka? Nukilkan saja. Paham ya? Nah, menukilkan dari ijma'-ijma' terdahulu. Li'anna wara'ahum ulama yaqulun bi ghairi hadzal qaul. Karena bisa jadi di belakang mereka masih ada ulama-ulama yang tidak mengucapkan dengan ucapan ini. Walaupun mereka ijma' sepakat kibarul ulama, tapi bisa jadi ada ulama-ulama yang lain yang tidak sepakat dengan ucapan tersebut. Oleh karena itu, ijma'nya mereka bukan hujjah. Hujjah itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah kalau seandainya ingin menjadikan ijma' itu hujjah adalah ijma' yang terjadi pada al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan apa? keutamaan tanpa mensyaratkan harus masing-masing generasi habis masa enam generasinya. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.